بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنغوتا جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله ما tentang niat. Kita akan membahas dan melanjutkan hadis-hadis yang terangkai dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis ke-9 dari sahabat Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi. Beliau adalah seorang sahabat yang pernah dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Beliau tinggal di Bani Thaqif. Ketika Rasulullah SAW mengepung Bani Thaqif di Taif, orang ini melemparkan diri dengan menggunakan bakrah. Bakrah itu artinya dalam bahasa Arab adalah katrol. Ya, lingkaran bundaran yang digunakan untuk mengambil air di sumur. Nah, orang ini menggunakan bak bakrah untuk menyelamatkan diri, keluar kabur dari tembok mereka, kemudian lari menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku seorang budak. Maka Rasulullah SAW segera bebaskan dia, sehingga dia bangga sekali dengan julukan aku adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah mantan budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu, Bani Thaqif menghadap ke Rasul sallallahu Alaihi Wasallam minta agar Abu Bakrah dikembalikan menjadi seorang budak lagi. Akan tetapi eh, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Beliau atau orang ini adalah tariqullah wa tariqu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah merupakan orang yang sudah Allah dan Rasulnya bebaskan. Tidak mungkin dia kembali menjadi seorang budak. Beliau adalah seorang ahli ibadah dan eh, terkenal dengan orang yang mulia. sehingga anak-anaknya pun menjadi orang-orang terpandang di zaman itu. An Abi Bakrata Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar" Apabila ada dua orang Islam yang bertemu dan saling membunuh dengan dua senjata masing-masing, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh akan masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Maka aku mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh masuk ke dalam neraka, itu hal yang wajar. Akan tetapi kenapa orang yang terbunuh juga berhak untuk masuk neraka? قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan karena orang yang terbunuh juga bersemangat untuk membunuh saudaranya atau lawannya dalam perang tanding tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih disepakati kesahihannya. Hadis ini menunjukkan bahwa niat seseorang untuk membunuh sekalipun belum terlaksana, akan tetapi telah mengambil salah satu sebabnya akan menghasilkan sebuah dosa dan ganjarannya. As-Subki rahimahullah dalam kitab beliau Al-Halabiyat beliau mengatakan bahwa hadithun nafs atau yang dinamakan uh, bisikan hati ada lima tingkatan. Yang pertama adalah al-hajis Al-Hajis adalah sebuah lintasan yang ada dalam pikiran. Langsung terbersit pada pikiran. Ini namanya Al-Hajis. Kalau Al-Hajis ini pertama kali datang tidak segera ditampik dan dihilangkan, maka berubah menjadi Al-Khatir. Al-Khatir juga sama. Sebuah pikiran yang melintas akan tetapi agak lama. Sehingga orang yang memikirkan agak membutuhkan waktu untuk membiarkan pikiran itu berada pada otaknya. Apabila pikiran itu tidak segera diusir, maka berubah kembali menjadi hadithun nafs. Hadithun nafs artinya juga sama, yaitu bisikan jiwa. As-Subki mengatakan, perbedaan yang ketiga ini, orang yang memikirkan sudah sampai pada tahapan ragu. Aku kerjakan atau tidak? Apa maslahatnya kalau seandainya aku kerjakan? Apabila hal ini segera dihilangkan, maka juga tidak ada efek sama sekali. Ketiga hal ini semua bisa dikatakan bisikan hati dan tidak akan berefek pada dosa maupun pahala. Apabila seorang meniatkan untuk melakukan sebuah kemaksiatan, akan tetapi sifatnya masih hanya terlintas pada pikiran, kemudian dia usir, maka tidak akan ada dosanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal ta au tatakallam Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang terbersit pada pikiran salah satu dari umatku selama itu hanya bertahan pada lintasan berfikir Tidak dia kerjakan selama dia belum mengatakan dan dia belum kerjakan sama sekali. Maka tiga hal tadi al-hajiz, al-khatir dan hadithun nafs merupakan sesuatu yang dimaafkan selama tidak membuahkan perkataan. Kemudian tiga hal itu kalau seandainya tetap dipertahankan pada pikiran seseorang, maka akan berubah menjadi alham. Alham artinya adalah keinginan seseorang yang sudah bisa memberikan keputusan. Kalau begitu aku akan kerjakan. Ini juga masih dalam tahapan alham, belum sampai kepada derajat eksekusi, mengerjakan. Entah dia berbicara atau dia melangkah dan sebagainya. Nah, ini kalau seandainya sifatnya kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika sifatnya keburukan, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Ini merupakan kemurahan Allah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Orang yang berkeinginan dengan kuat ingin mengerjakan sebuah kebaikan tapi dia belum mudah untuk mengerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan satu kebaikan. فإن هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة kalau dia memiliki keinginan kemudian dia berhasil untuk mengerjakannya maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan sampai 10 kali 700 kali sampai lebih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kebaikan dan ketulusan niat orang yang mengerjakan akan tetapi man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah ada orang yang berkeinginan mengerjakan sebuah keburukan, dia belum bisa, belum sempat mengerjakan, akan tapi segera dia tampik, maka justru dia akan mendapatkan pahala, satu kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apabila dia berkeinginan jelek, akan tetapi dia tidak jadi kerjakan, maka dia justru akan mendapatkan pahala. Akan tapi fa'in amila biha kutibat lahu sayyi'atun wahidah akan tetapi jika dia berhasil mengerjakan keburukan itu dia akan mendapatkan dosa satu tingkatan dari apa yang dia kerjakan ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala nah ini namanya ham selama belum berubah menjadi sebuah praktek maka dia tidak akan berefek pada sebuah dosa akan tetapi memberikan nilai baik apabila dia niatkan dengan amal saleh. Yang terakhir adalah al-azm. Al-azm artinya adalah tekad dia betul-betul sudah akan mengerjakan. Tinggal sebentar lagi berubah menjadi pelaksanaan. Dan ini juga sama dengan sebelumnya. Maka dalam kasus yang kita sebutkan, dua orang muslim yang saling menyerang, dua-duanya akan masuk neraka karena yang satu sudah membunuh, akan tetapi yang satu terbunuh, dia sudah niat sekali dan sudah mengambil sebab. Apa yang dia kerjakan dari niat hatinya sudah dia iringi dengan tindakan maka saat itu dia sudah melaksanakan sebuah sebab dan sebab itu merupakan sebab dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Man rafa'a alaina silaha falaysa minna." Orang yang mengangkat senjata kepada saudara muslimnya, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Berarti dalam hadis ini ada pelajaran penting. Di antaranya adalah masalah niat. Sangat pentingnya niat sampai seseorang belum terlaksana membunuh saudaranya, dia sudah mendapatkan ancaman untuk masuk neraka. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, maksudnya finnar artinya dia berhak untuk masuk ke neraka. Dia bisa dimasukkan ke neraka karena dia telah melakukan tindakan bodoh dengan saling membunuh. Akan tetapi, akidah al-sunnah wal jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar diantaranya adalah membunuh, dia akan berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat selama dia masih bertauhid kepada Allah. Apabila dia memang Allah Azza wa Jal kehendaki akan diampuni, maka sekalipun dosanya banyak Allah yang akan mengatur. Orang yang terbunuh akan dibuat memaafkan. Kemudian dia akan dimaafkan sehingga dia akan masuk surga. Akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki, dia harus mempertanggungjawabkan tindakan dosa besarnya, maka Allah Azza wa Jalla akan bersihkan dia dengan masuk ke dalam neraka. Yang jelas, niat ini sangat membedakan. Perbuatan yang sama bisa bernilai beda karena niatnya yang berbeda. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seseorang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ya'tini yuridu akhdha Ya Rasulullah, bagaimana pendapat antum apabila ada seseorang datang kepadaku dia ingin merampas hartaku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fala tu'tihi, jangan kamu berikan." Ya Rasulullah, ara'aita in qataltuhu? Kata Rasulullah SAW, bagaimana jika seandainya aku perangi dia? Maka Rasulullah mengatakan, qatilhu. Enggak apa-apa, kamu perangi saja. Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu? Bagaimana pendapat antum seandainya aku terbunuh? Kata Rasulullah SAW, fa anta syahid. Kamu terbunuh karena engkau telah mempertahankan harta yang akan diambil seseorang, maka engkau syahid kalau seandainya terbunuh. Karena usahamu untuk mempertahankan harta merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Maka seorang itu bertanya lagi, Ya Rasulullah, ara'aita in qataltuhu. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat antum seandainya aku yang berhasil membunuhnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan huwa finnar. Dia akan berada di neraka. Maksudnya juga sama dengan hadis yang kita bahas, dia berhak untuk masuk neraka. Kita lihat bagaimana perbedaan hasil yang ditumbuhkan dari niat yang berbeda. Orang yang sama saling membunuh, dia berhak dua-duanya untuk masuk neraka, pembunuh dan yang terbunuh. Demikian pula Orang yang ingin merampas harta, seandainya dia gagal untuk melakukan kejahatannya, lalu dia terbunuh dari orang yang akan dia rampas, maka dia masuk neraka. Karena niat dari awal sudah buruk. Akan tetapi, orang yang ingin mempertahankan hartanya, kemudian dia berusaha untuk mempertahankan dan sampai terbunuh, maka dia dikatakan syahid. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam at tirmidhi dan nasai Rasul mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Orang yang mati terbunuh karena mempertahankan kehormatannya, keluarganya, hartanya, maka dia syahid. Tentu yang dikatakan syahid di sini adalah syahidul akhirah. Dia tetap di dunia diperlakukan seperti orang yang tidak syahid, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan seperti biasa. Akan tetapi dia mendapatkan pahala orang yang syahid di akhirat nanti. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai sebuah niat. Sama-sama dalam kasus pertikaian, pembunuhan, akan tetapi ketika niat seorang baik, maka Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pelakunya dengan pahala dan dosa yang berbeda. Kemudian, pelajaran penting lainnya jelas ada larangan untuk saling membunuh atau membunuh kaum muslimin. Membunuh merupakan sebuah dosa besar yang sangat besar Rasulullah SAW mengatakan man hamala alaina silaha falaysa minna barang siapa yang mengangkat senjata untuk membunuh, melukai, mencederai saudara sesama muslim maka dia bukan termasuk golongan kami. Para ulama mengatakan artinya dia telah melakukan sebuah tindakan yang bukan merupakan tuntunan agama ini. Bukan merupakan jalur yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang pilihan di sekitarnya. Maka hadis ini menjadi pelajaran penting agar seseorang baik-baik menjaga diri termasuk niat dalam setiap amal yang akan dia kerjakan sehingga seorang tidak uh, terjerumus ke dalam sesuatu yang dia anggap biasa akan tapi naudzubillah hasilnya seseorang bisa terjerat ke dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka bagaimana kaum muslimin di zaman sahabat mereka sempat terjadi pertempuran di antara mereka karena ada alasan perbedaan pendapat Para ulama mengatakan bahwa di antara akidah al-sunnah wal jamaah al-kaffu amma syajara fima bainahum. Ahlus sunnah meyakini bahwa mereka perlu menahan diri, tidak perlu membahas siapa yang salah, siapa yang benar dan tidak perlu memperbincangkan keburukan para sahabat karena para sahabat semuanya udul, orang-orang terpercaya, orang beriman dan mereka adalah ahli dalam ijtihad. Sehingga apa yang mereka ambil sebagai pilihan semua antara mendapatkan satu pahala atau dua pahala. Seorang alim yang ahli dalam ijtihad, kemudian dia salah dalam memilih sebuah pilihan, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Sementara apabila dia benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Para sahabat ketika mereka melihat terjadi sebuah fitnah sampai akhirnya mengharuskan untuk saling bertemu dengan senjata. Sebagian sahabat mengatakan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Sebagian sahabat yang merasa kurang memahami kondisi pada saat itu mereka memilih untuk tinggal di rumah tidak ikut-ikut dalam pertemuan dua pasukan antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in sehingga mereka mengatakan lebih baik aku di rumah tidak ikut-ikut apa yang terjadi di lapangan sana nah mereka semua akan mendapatkan pahala pahala ijtihad mereka kedalaman ilmu dan iman mereka mengantarkan mereka kepada derajat ijtihad ahlus sunnah yang berada di belakang Allah selamatkan mereka dari terjerumus ke dalam pertempuran itu, apa susahnya dan apa beratnya kita menjaga diri agar tidak sampai menceritakan, membicarakan keburukan yang terjadi di antara para sahabat Nabi. Nah, ini merupakan pembahasan yang ada dalam hadis ke-9 tentang penting dan bagaimana nilai sebuah niat pada dua amal yang bisa dikatakan sama akan tapi hasilnya berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua mudah untuk menerima kebenaran, melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bisa istiqamah di atas sunnah sampai kita menggapai husnul khatimah. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.